Beliau menyatakan dalam matanya khaliqun bila hajah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha menciptakan dan bukan karena butuh. Allah menciptakan bukan karena Allah butuh pada makhluknya. Raziqun bila mu'nah. Dan Allah maha memberi rezeki tanpa ada keberatan apapun. Dan ini diantara sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Abu Ja'far Thahawi rahimahullah sedang menerangkan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib diimani oleh seluruh kaum muslimin Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala khaliqun. Maha pencipta. Dan ketika Allah menciptakan apa yang dikehendakinya, bukan berarti Allah butuh kepada makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin Allah Subhanahu wa taala menyatakan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar aku perintahkan mereka untuk beribadah kepadaku. Kemudian Allah katakan, "Ma uridu minhum min rizqin." Aku bukan ingin dari mereka rizki. Aku bukan menginginkan dari mereka pemberian-pemberian. Wa ma uridu an yut'imun dan juga aku bukan menginginkan agar mereka memberi makan aku. Tidak sama sekali. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin menciptakan manusia bukan karena Allah butuh pada jin dan bukan karena Allah butuh pada manusia bukan karena Allah ingin diberi makan oleh mereka bukan karena Allah Subhanahu wa taala ingin agar mereka memberi rezeki la wallah Allah Subhanahu wa taala ghaniyun 'anil 'alamin Allah Subhanahu wa taala maha kaya tidak butuh pada siapapun di alam ini Allah katakan innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin Allah lah yang maha memberi rizki dan dialah yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi rizki. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi makan. Yut'im wa la yut'am. Allah memberi, bukan diberi. Allah yang memberikan rizki, bukan butuh rizki. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kata Allah. Antumul fuqara, kalianlah manusia-manusialah yang fakir, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Fuqara bentuk jamak dari fakir, maknanya miskin yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan ya ayuhan nas, Wahai manusia, kalianlah antum al-fuqara'u ilallah. Kalianlah yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun Allah, wallahu huwal ghani. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya. Dan tidak butuh pada siapapun. Dan Allah maha terpuji. Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kedudukan manusia. Dan disebutkan kedudukan dirinya. Kedudukan manusia, fuqara ilallah bergantung kepada Allah, butuh kepada Allah, sangat berharap dari Allah dan gak mungkin bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah memiliki sifat ghaniyun hamid. Allah maha terpuji dan maha kaya. Ghani maknanya kaya dan tidak butuh pada siapapun. Sehingga jangan dikira Allah menciptakan manusia karena butuh manusia. Jangan dikira Allah menciptakan langit karena butuh langit. Jangan dikira ketika Allah menciptakan makhluk-makhluknya karena Allah butuh pada makhluk-makhluk tersebut. Tidak sama sekali. Wallahu fa'alun lima yurid. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha melakukan apa yang diinginkannya dan apa yang dikehendakinya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya kenapa berbuat begini dan begitu. Tapi nanti mereka manusia yang akan ditanya oleh Allah, kenapa berbuat seperti ini dan kenapa berbuat seperti itu. Sehingga Allah berhak untuk menciptakan apapun sekehendaknya. Dan tidak bisa dipertanyakan kenapa. Allah berhak untuk menciptakan apapun yang diinginkannya. Dan kita tidak pantas mempertanyakannya dengan kalimat untuk apa. Wallahu al-ghaniyyu wa antumul fuqara. Dalam ayat lain dalam surat Muhammad Allah katakan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan kalimat wallahul ghani wa antumul fuqara. Allah lah yang maha kaya dan kalianlah yang fuqara. qul azakumullah <coughs> Beberapa orang orang-orang bodoh yang yunaduna kami wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun Sebagian orang yang diantaranya yang menjerit-jerit memanggil-manggil Nabi dari balik bilik-biliknya. Ini dari balik kamar-kamar Rasulullah SAW. Mereka memanggil-manggil. Mereka kata Allah akbaruhum la yaqilun. Kebanyakan mereka enggak berakal. Bodoh. Ketika mereka datang, mereka mengira bahwa mereka telah memberikan sesuatu untuk Allah dan Rasulnya ketika mereka beriman. Mereka menyatakan, gembiralah engkau wahai Muhammad kami telah beriman, kami telah beriman. Yani seakan-akan mereka beriman itu menguntungkan Allah Subhanahu wa taala, menguntungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau ada seorang yang beriman, untuk siapa untungnya? Ya untuk dia sendiri. Justru dia ketika beriman dia mendapatkan keuntungan besar yaitu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena bodohnya mengira Allah mendapatkan keuntungan. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang belakang dalam surat Al-Hujurat. Ya. Yamunnuna 'alaika aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum. Mereka mengungkit-ungkit jasa mereka kepadamu. Seakan-akan mereka memberikan sesuatu kepadamu. Katakan pada mereka, Allah yang yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Katakan pada mereka, Allah lah yang memberikan jasanya pada kalian, yang memberikan pemberiannya kepada kalian ketika memberikan hidayah kepada kalian. Maka ketika seorang beriman menguntungkan Allah atau Allah yang menguntungkan kepada dia. Seorang yang beriman, berislam, sholat, puasa, haji, beribadah, apakah orang tadi memberikan sesuatu kepada Allah atau Allah yang memberikan sesuatu kepada dia? Jawabannya ayat tadi. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Allah maha kaya nggak butuh dari kalian. Kalian yang fuqara. Kalian yang butuh dari Allah. Maka ketika kalian beriman, kalian diberi oleh Allah hidayah. Ketika kalian salat puasa dengan baik dengan benar, kalian mendapatkan taufik dari Allah. Ketika kalian mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian lagi dari Allah. Ketika kalian mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus, ke dalam tauhid dan sunnah berarti kalian diberi oleh Allah Subhanahu wa taala taufik di dunia dan kalian mendapatkan pahala di akhirat, kalian mendapatkan kebahagiaan di dunia, ketentraman di dunia dan mendapatkan kekekalan dalam jannah dalam kebahagiaan yang terus-menerus. Untuk siapa keuntungannya? Untuk manusia itu sendiri. Maka orang itu ketika mendapatkan hidayah, ketika dia mendapatkan taufik, bisa beramal soleh, semuanya menunjukkan kalau dia telah diberi sesuatu oleh Allah. Bukan sedang memberi sesuatu kepada Allah. Jangan berpikir seperti pemikiran Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah bahwa ketika kita beribadah, Berarti kita memberikan sesuatu kepada Allah. Maka konsekuensinya Allah harus membalas dengan kebaikan pula kata mereka. Astagfirullahaladzim. Sehingga mereka menyatakan dengan kalimat-kalimat yang mengerikan. Sampai ada kalimat bahwa dengan ibadah kita Allah wajib untuk membayar kita dengan pahala. Salah. Itu pemahaman keliru dari Mu'tazilah Ketika kita beribadah, kita mendapatkan taufik dari Allah dan mendapatkan hidayah dari Allah. Maka Allah dengan rahmatnya memberikan pahala kepada kita. Maka ketika seorang mukmin mendapatkan jannah, mendapatkan surga dengan apa? Dengan rahmat Allah atau dengan perbuatan-perbuatan dan amalan-amalan soleh dia? Bukan masuk surga karena amalan solehnya, bukan. Tapi karena rahmat Allah kepadanya karena Allah memiliki rahmat yang luas, Allah lipatkan pahalanya, dan Allah hapus dosa-dosanya, dan Allah masukkan ke dalam jannah. Kalau mau dihitung, niscaya nggak akan ada yang selamat. Setiap orang yang yuhasab, la yuhasab illa uddib. Tidak ada seorang pun yang dihisab, kecuali pasti akan diazab. Khalifin a'azakumullah ketika Aisyah menyatakan ya Rasulullah bagaimana dengan hisaban yasirah? Bagaimana dengan hisab yang mudah? Kata Rasulullah SAW, dalikumul ard atau dalikil ardu. Itu hanya ditunjukkan. Hisaban yasira bukan dihitung. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bukankah ini semua dosa-dosamu? Bukankah ini kesalahan kesalahan Ketika orang itu merasa dirinya akan binasa, Allah katakan hari ini aku ampuni seluruh dosa-dosamu ini. Aku hapuskan seluruhnya dan masuklah dalam jannah. Dengan apa masuk dalam jannah? Dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan pikiran-pikiran picik kaum Mu'tazilah yang menyatakan bahwa karena kita telah berpa, memberikan sesuatu kepada Allah yaitu ibadah kita, maka bayarannya adalah surga sehingga Allah wajib memasukkan kita ke surga. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala menyatakan wajib atasku untuk berbuat adil, wajib atasku untuk memberikan rahmat dan sebagainya, ini sesuatu yang Allah sendiri yang mewajibkan atas dirinya, bukan berarti perbuatan hamba tadi menyebabkan Allah jadi wajib, bukan sama sekali. Ayat lainnya Allah berfirman, "Qul aghayrallah attakhidu waliyan." فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم Katakan pada mereka, Apakah aku akan mengambil selain Allah sebagai pelindung, sebagai wali? Padahal Allah fatirus samawati wal ard, padahal Allah lah yang menciptakan langit-langit dan bumi. Fatirus samawat dari kata-kata fatara Yang mengadakan dan menciptakan pertama kali dan belum ada sebelumnya. Apakah aku akan mengambil selain Allah sebagai pelindung, sebagai sesembahan? Apakah aku akan mengambil Tuhan-Tuhan lain selain Allah? Padahal Allah lah yang menciptakan langit-langit dan bumi. Wahuwa yut'imu wa la yut'am. Dan Allah yang memberi makan dan Allah tidak diberi makan dan tidak butuh makan. muslimin yang saya hormati. Ini juga menunjukkan bahwa Allah ghaniyun hamid. Allah maha kaya dan tidak butuh pada makhluknya. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dibawakan pula oleh Asy-Syarih bahwa Ibn Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu bersabda ya bersabda bahwa Allah berfirman. Berarti hadis qudsi. Rasulullah SAW menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum ma zada dalika fi mulki syai'a kata Allah wahai hamba-hambaku kalau orang pertama kalian sampai orang terakhir kalian, manusia kalian dan jinnya kalian, seluruhnya menjadi makhluk yang paling bertakwa, ala atqa qalbi rajulin wahid, sama semuanya seperti ketakwaan satu orang yang paling takwa. Mazada fi mulki Kata Allah, tidak menambah kekuasaanku sedikit pun. Jadi kalaupun kalian semuanya beriman dan bertakwa dengan sepuncak-puncaknya takwa. Seluruh kalian dari orang pertama sampai orang terakhir. Dari manusia kalian dan jinnya kalian. Seluruhnya dalam keadaan setakwa-takwa manusia. Tidak menambah apa-apa bagi Allah. Tidak menambah kekuasaannya sedikit pun. Sebaliknya. Ya ibadi kata Allah. Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahid minkum. Ma naqusa dhalika fi mulki syai'a. Sebaliknya kalaupun seluruh kalian orang pertama kalian sampai orang terakhir kalian, manusia kalian, jinnya kalian, seluruhnya menjadi sejelek-jelek manusia. Ala afjari qalbi rajulin wahid, sefajir-fajir hati Yani sama semuanya, sekafir-kafirnya, sesesat-sesatnya, sefajir-fajirnya manusia seluruhnya. Dari orang pertama sampai orang terakhir, dari jinnya dan manusianya seluruhnya. Kata Allah, tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Kalian baru beriman seluruhnya, enggak menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Kalian kufur semuanya, tidak mengurangi kekayaan Allah, tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun ini menunjukkan bahwa Allah gani. dan Allah Subhanahu wa taala ghaniyun 'anil 'alamin dan Allah ghaniyun hamid. Allah tidak butuh pada kalian. Kalian kufur, kalian yang rugi, kalian beriman, kalian yang untung. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam hadis qudsi ini bahwasanya kalau kalian seluruhnya beriman pun nggak menambah apa-apa bagi Allah. Kalau kalian seluruhnya kufur, nggak mengurangi apa-apa bagi Allah. Qala dikatakan selanjutnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid" Kalau seluruh kalian awalakum wa akhirakum, orang pertama kalian sampai orang terakhir kalian, manusia kalian dan jin kalian, mereka bersama-sama berdiri di satu tempat yang tinggi dan seluruhnya fasaaluni kata Allah dan seluruhnya meminta kepadaku orang pertama sampai orang terakhir berapa jumlahnya yang sekarang saja sudah miliaran bagaimana dengan dihitung kalau dari awal pertama manusia dari Adam sampai akhir manusia seluruhnya dan bukan hanya manusia jinnya seluruhnya dari jin yang pertama sampai yang terakhir seluruhnya meminta kepadaku kata Allah fasaaluni meminta kepadaku fa'ataitu kulla insanin mas'alata dan aku beri semua permintaan mereka satu persatu mana naqsadhalika mimma indi niscaya enggak akan berkurang apa yang aku aku miliki enggak akan mengurangi apa yang aku miliki illa kama yanqusul mikhyat idza udkhila al-bahr kecuali seperti menguranginya jarum kalau dimasukkan ke air laut Kira-kira berapa air yang terkurangi ketika jarum itu diangkat? Lihat gambarannya bahwa Allah Maha Kaya dan Allah Subhanahu wa taala sangat dan Maha Kaya. Sehingga seluruh kalian meminta dan seluruhnya dikabulkan permintaannya, nggak berkurang kekayaan Allah. nggak berkurang kecuali sekedar seperti berkurangnya air laut ketika jarum kamu celupkan ke air. Berapa berkurangnya air laut? Bisa dikatakan tidak berkurang sama sekali. Bisa dikatakan hampir-hampir tidak berkurang sedikit pun karena sangat luasnya laut dan sangat kecilnya jarum. Demikian pula permintaan kalian seluruhnya. Awalukum wa akhirakum insakum wa jinnakum. Seluruh kalian berdoa dan seluruh kalian dikabulkan. Dikasih oleh Allah seluruhnya. Tidak berkurang kekayaan Allah swt. wa ini pun dalil tentang Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Ghaniyun 'anil 'alamin. Dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala Razik, Maha memberikan rezeki, Maha pemurah, Maha pemberi dan jangan ragu-ragu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu-ragu kalau merasa kebanyakan kayaknya saya sudah terlalu banyak meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Berapa yang kamu minta? Kamu minta dan semua manusia meminta dari awal kalian sampai akhir kalian. nggak berkurang sedikit pun kekayaan Allah. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian beribadah, menyuruh kalian beramal saleh, menyuruh kalian mengikuti syariat Allah, memerintahkan kalian mengikuti hukum-hukum Allah, Semuanya itu bukan karena Allah butuh pada kalian. Kalian taat, Allah tidak bertambah kekuasaannya, tetap maha berkuasa. Kalian tidak taat, tidak berkurang kekuasaan Allah. Jangan dikira ketika Allah perintahkan untuk beribadah, Allah butuh disembah. Butuh supaya Allah bertambah mulia. Butuh kalian agar kalian menyembahnya supaya tambah mulia. La Allah tidak demi Allah. Dibantah dengan hadis riwayat muslim ini dibantah dan dikatakan ya ibadi wahai hamba-hambaku orang pertama kalian orang terakhir kalian seluruhnya jin kalian manusia kalian semuanya menjadi orang yang setakwa takwanya Allah tidak bertambah kekuasaannya sedikit pun tetap maha kuasa nggak bertambah sedikit pun karena sebab kalian tidak Demikian pula kalau sebaliknya kalian kufur sekufur-kufurnya. Seluruh kalian dari awal kalian sampai akhir kalian. Manusianya dan jin kalian seluruhnya. Kalau mereka semuanya dalam keadaan sefajir-fajir manusia. Sekufur-kufur manusia. Tetap Allah tidak berkurang kekuasaannya. Ya ibadi kata Allah hamba-hambaku Kalau kalian seluruhnya meminta dan aku beri satu persatu nggak berkurang kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala Jangan sombong seakan-akan kita memberikan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala. Harusnya ketika orang mendapatkan taufik bisa beribadah dengan baik. Bisa dia berpuasa dengan baik. Bisa dia bersodakoh dengan baik. Bisa dia beramal dengan amalan-amalan soleh dengan ikhlas. Masya Allah. Harusnya bukan sombong kepada Allah. Tapi justru sebaliknya, bersyukur kepada Allah. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu bisa beribadah, mendapatkan taufik darimu, mendapatkan kemudahan darimu, mendapatkan keputusan takdir yang baik darimu. Bersyukur pada Allah SWT. wa taala. Bukan kemudian GR gede rasa merasa aku telah memberikan kepada Allah demikian demikian demikian. Kemudian menuntut, kenapa kok Allah tidak kasih saya ini? Kenapa Allah nggak kasih saya itu? Astagfirullahaladzim. Siapa kamu dan apa yang kamu sudah berikan untuk Allah? Semua itu justru pemberian Allah kepadamu. Loh saya bukankah saya sudah begini, sudah begini, sudah begini. Itu semua menunjukkan kalau kamu diberi oleh Allah. Diberi apa? Diberi taufik untuk bisa beramal diberi hidayah untuk tepat dalam beramal, diberi bimbingan, diberi petunjuk, diberi bimbingan ayat dan hadis sehingga kamu mendapatkan sesuatu kebaikan yang membahagiakan kamu di dunia dan membahagiakan di akhirat, semuanya buat kamu. Kenapa kok kemudian merasa memberikan sesuatu untuk Allah? musliminnya Selanjutnya Al-Musannif rahimahullah menyatakan dengan kalimatnya mumitun bila makhafah Ba'isun bila masyakkah wa Allah subhanahu wa ta'ala mumitun. Mematikan. Bila makhafah. Dengan tanpa ada rasa takut apapun pada siapapun. Ba'isun bila masyakkah Dan membangkitkan dengan tanpa kesulitan. Disebutkan dalam syarahnya oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi bahwa Allah Subhanahu wa taala mumit artinya Allah Subhanahu wa taala mematikan sesuatu makhluk-makhluknya dan Allah pula yang memberikan kehidupan pada makhluk-makhluknya. Ini Allah Subhanahu wa taala yuhyi wa yumiit. Wal maut sifatun wujudiyah. Dan perlu diketahui yang namanya kematian itu adalah sifat sesuatu sifat yang ada Kenapa harus dibahas yang seperti ini? Sebab ada yang menyatakan bahwa yang namanya kematian itu itu nggak ada wujudnya. Cuma yang ada hidup. Ya. Kalau nggak ada hidup, berarti mati. Jadi mati itu apa? Mati itu tidak hidup. Ini ucapan-ucapan mereka yang membolak-balikan kalimat dengan filsafat kadang-kadang membingungkan. Tapi mereka mengatakan yang namanya kematian itu tidak ada. Yang ada itu tidak hidup katanya. Mereka menggambarkan dengan istilah-istilah seperti itu. <laughs> Maka dibantah oleh Ibn Abdul Izz al-Hanafi dan para ulama. Yang namanya kematian itu adalah sifat yang ada dan diciptakan oleh Allah SWT. Allah menciptakan kematian sebagaimana Allah menciptakan kehidupan khilafan lil falasifati wa man wafaqahum berbeda dengan pemikirannya para ahli filsafat berbeda dengan mereka-mereka para dokter-dokter profesor-profesor filsafat yang stres menyatakan bahwa kematian itu sifat yang tidak ada tidak mungkin Allah mengatakan Allah menciptakan kematian kalau kematian itu tidak ada ada kematian sebagaimana ada kehidupan dan Allah yang menciptakan kematian, Allah juga yang menciptakan kehidupan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Kata Allah, dialah Allah yang menciptakan kematian dan yang menciptakan kehidupan. Kalau kematian diciptakan berarti kematian adalah sifat makhlukah Sifat yang diciptakan. Ada diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kehidupan adalah makhluk, sifat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sengaja Allah ciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya. Wal adam la yusaf bikaunin makhluqah. Kalau kematian itu tidak ada, enggak mungkin disifati sebagai makhluk. Enggak mungkin dikatakan khalaqal mauta, menciptakan kematian. Oh kematian itu enggak ada. Bagaimana mungkin Allah katakan Allah menciptakan kematian dan kamu berkata kematian tidak ada. Berarti kamu menentang ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kematian itu sifat makhlukah yang Allah ciptakan. Dan juga kehidupan adalah sifat makhluk yang Allah ciptakan dan kedua-duanya ada diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika Rasulullah SAW mengkhabarkan nanti yaumul qiyamah. Rasulullah SAW mengkhabarkan bahwa didatangkan kematian. Yu'ta bil mauti yaumal qiyamah ala surati kabshin amlah. Didatangkan kematian pada hari kiamat nanti dalam bentuk seekor kambing gibas yang warnanya hitam dan putih bercampur belang-belang itu yang dikatakan dengan kabsh fayudbah bainal jannati wan nar kemudian disembelihlah kematian itu di antara surga dan neraka Kemudian dikatakan kepada ahlul jannah khuludun wala maut dan dikatakan kepada ahlul nar khuludun wala maut. Kekekalan, enggak ada lagi kematian. Kekekalan, enggak ada lagi kematian. Dikatakan demikian pada penduduk surga bahwa tidak ada lagi kematian telah disembelih, maka mereka bergembira seluruhnya karena mereka bernikmat-nikmat kekal di dalamnya. Sedangkan ahlun nar ketika dikatakan khuludun wala maut, ketika melihat maut disembelih, maka mereka menyatakan dengan ucapan yang sangat menyesali diri mereka sendiri. ya ini ucapan-ucapan yang merupakan keluhan dan hilangnya harapan sehingga mereka tersiksa batinnya seperti tersiksa badannya. Badannya tersiksa, batinnya pun tersiksa. Gak ada lagi harapan mati. Karena waktu itu, karena sakitnya siksaan dalam api neraka, mereka itu mengharapkan kematian. Mereka mengatakan bahkan memanggil ya Malik. Malik penjaga neraka. Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, mintakan kepada Rabbmu agar mematikan kami saja. Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Mintakanlah kepada Rabbmu agar membinasakan kami, mematikan kami. Berarti orang-orang di dalam neraka mengharapkan kematian. Bahkan mereka ketika melihat binatang-binatang ternak setelah dijadikan sebagai saksi-saksi, Allah katakan kunu turaba, jadilah tanah. Tidak masuk surga, tidak masuk neraka. Maka orang-orang kafir dalam neraka semuanya berharap, ya laitani kuntu turaba, ya Allah, sekiranya kami pun jadi seperti mereka, kuntu turaban, jadi tanah seperti mereka. Berharap kematian, berharap kebinasaan agar tidak merasakan siksaan. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kematian dalam bentuk seekor kambing, kemudian disembeli di antara surga dan neraka, disaksikan oleh penduduk surga dan disaksikan oleh penduduk neraka. Maka penduduk neraka tadi hilang harapan. Harapan mereka untuk dibinasakan hilang harapannya. Sudah tidak ada lagi kematian. Khuludun wala maut, khuludun wala maut. Dan ini dalil bahwa yang namanya kematian ada. Walaupun memang itu merupakan sifat bukan benda tetapi ada dan diciptakan bahkan pada yaumil qiyamah didatangkan dan Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya menjadikan kematian tadi dalam bentuk seekor kambing dan kemudian disembelih dan semua kenal ketika itu ketika dikatakan apa ini semuanya menjawab al maut itu adalah kematian maka disembelih kematian itu muslimin yang saya hormati dari sini dalil yang berikutnya yang membantah kaum mu'tazilah kaum filsafat yang menyatakan yang namanya mati itu nggak ada yang ada kehidupan lantas apa tafsirnya ayat ini tafsirnya Allah menciptakan ketidakhidupan apa itu maut ketidakhidupan tidak hidup jadi ada hidup maka dia tidak mati. Kalau kehidupan dicabut, maka dia mati. Jadi yang namanya sifat itu hidupnya. Kalau matinya nggak ada. Yang namanya mati itu. Ini dibantah dengan ayat Allah Subhanahu wa taala khalaqal mauta. Allah menciptakan kematian. Dan itu adalah sifat makhlukah yang ada dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa in kana 'aradan fallahu ta'ala yuqallibuhu 'ainan maka kematian walaupun memang itu bukan benda, tetapi dia bisa Allah Subhanahu wa Maha Kuasa untuk merubahnya menjadi benda pada yaumul qiyamah untuk disembelih di antara surga dan neraka. Dan itu kekuasaan Allah Subhanahu Jangan picik, jangan bodoh Orang-orang yang menggembar-gemborkan akal, kita harus menggunakan akal, menggunakan akal, menggunakan akal. Sampai mereka dijuluki kaum aklaniun. <laughs> Yang membesar-besarkan akal. Ternyata mereka sangat dungu nggak menggunakan akal. Kata mereka, pokoknya saya nggak bisa percaya dengan hadis ini. Masa kematian sebelah? Nggak mungkin. Nggak mungkin menurut otakmu yang bodoh nggak kenal Allah. Kalau menurut orang mukmin yang kenal Allah, mereka akan berkata Allah bisa menjadikan yang bukan benda jadi benda. Allah bisa menjadikan sesuatu yang merupakan sifat dan dijadikan sebagai benda. Bukankah Allah ala kulli syai'in qadir? Akal orang-orang sehat. Akalnya orang-orang mukmin yang kenal Allah akan berkata seperti itu. Iya, memang kematian itu bukan benda. Bagaimana mau disembelih? Kalau di dunia ini, tetapi yaumul qiyamah didatangkan yu'ta, didatangkan kematian dalam bentuk seekor kambing. Artinya Allah Subhanahu wa taala merubah bentuknya. Allah menjadikan kematian tadi menjadi kabsan amlah. Hadis yang diriwayatkan oleh para ulama, para ahli hadis dalam riwayat-riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya dikeluarkan pula oleh Muslim dalam sahihnya dari Abi Sa'id Al-Khudri, nggak bisa dibantah dari sisi kesahihannya. Hanya saja sebagian mereka yang memang menuhankan akal bodohnya, kemudian mereka berkata pokoknya, nggak punya dalil. Hanya pokoknya yang namanya kematian bukan benda yang bisa disembelih dan hadis ini tidak bisa diterima. matanya bertentangan dengan akal. Walaupun dia riwayatnya sanadnya sahih, tapi doaiful matan, tapi matanya doaif. Kenapa kok matanya doaif? Karena bertentangan dengan akal. Akalnya siapa? Akalmu yang nggak ngerti. Tetapi akalnya kaum mukminin akan berkata, sangat masuk akal. Bisa Allah untuk merubah sesuatu yang sifatnya bukan benda menjadi benda. Karena Allah ala kulli syai'in qadir. Khana bin kaum muslimin yang saya hormati. Disebutkan lagi oleh Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Kama warada fil amal salih. Sebagaimana tentang amalun salih. Apakah kalian tidak ingat tentang amal salih? Anahu ya'ti sahibahu fi surat syab al-hasan. Riwayat yang menceritakan tentang amalan soleh akan berbentuk menjadi seorang pemuda dengan berparas yang sangat bagusnya, berparas yang hasan. Sedangkan amalan-amalan jelek akan datang berbentuk seorang pemuda yang berparas buruk. Akbahi suratin. Hadis yang juga sahih. Dari hadis Barra Ibn Azib. radhiyallahu ta'ala anhu. Dikeluarkan oleh Ibn Abi Shaybah dalam musannaf. Dikeluarkan pula oleh Abu Dawud dan Imam Ahmad. Dan disebutkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah dalam Sahihul Musnad. Ini berarti dalil yang berikutnya bahwa sesuatu yang bukan benda bisa Allah jadikan sebagai benda. Yani ketika orang beramal soleh, ini amalan yang soleh. Mana? Mana amalan soleh? Kayak apa? Ya tidak ada bendanya karena itu bukan satu benda, itu suatu apa sifat suatu yang abstrak. Pokoknya apa yang dilakukan oleh dia itu amalan soleh. Tetapi nanti yaumul qiyamah atau nanti di alam barzakh akan datang menemuinya sebagai pemuda yang berparas yang ganteng, berparas yang bagus. Sedangkan sebaliknya, amalan-amalan jelek akan datang dalam keadaan berbentuk seorang yang berparas buruk dan jelek. Siapa kamu? Aku adalah amalanmu yang buruk. Sedangkan siapa kamu tanya pun yang lain yang berparas rupawan dikatakan aku amalanmu yang baik. Dan ini dalil yang berikutnya bahwa sesuatu yang bukan benda bisa bagi Allah untuk dijadikan sebagai benda, sebagai ain. Intinya pada satu masalah Berimankah kepada Allah bahwa Allah ala kulli syai'in qadir? Wahai Mu'tazilah, wahai kaum filsafat, wahai kaum aqlaniyun, antum mu'minun? Apakah kalian beriman bahwa Allah ala kulli syai'in qadir? Bahwa Allah bisa melakukan apapun sekehendaknya? Kalau kalian beriman, iya kami beriman bahwa Allah Maha Kuasa untuk melakukan apapun sekehendaknya. Taib, kalau begitu apa enggak bisa Allah menjadikan maut menjadi seekor kambing? Apakah nggak bisa Allah menjadikan amal soleh menjadi seorang manusia? Ini semua masalah keimanan. Dan disebutkan pula tentang Al-Quran. Hanya saja hadisnya lemah. Dibawakan oleh Ibn Abdul Aziz di sini. Tentang Al-Quran ya, ya'ti ala surat syab syahi bil laun. Akan datang nanti Quran dalam bentuk seorang manusia yang berwarna putih-putih seperti ya, seperti satu penyakit belang <laughs> dan ini hadisnya dhaif. Enam. Warada fil a'mal annaha tuwda fil mizan. Diingatkan lagi dengan satu masalah yang mereka mau tidak mau harus beriman mereka yang tadi menentang tentang disembelihnya kematian, kita tanyakan, wahai kalian yang menentang hadis tentang disembelihnya kematian, apakah kalian tidak beriman bahwa amalan akan ditimbang yaumul qiyamah? Kalau mereka mengatakan saya tidak beriman, maka mereka kafir, <laughs> keluar dari Islam. Kalau mereka mengatakan kami percaya kalau ditimbangnya amalan soleh dengan amalan yang jelek, kami percaya. Taib, apakah amalan soleh itu benda bisa ditimbang? Tinggal kita tanyakan seperti itu. Kalau mereka mengatakan, ya waktu itu dijadikan sebagai benda supaya bisa ditimbang. Kita akan jawab, demikian pula kematian. Selesai. Kalian menjawab diri kalian sendiri. Yang jadi masalah kalian beriman atau tidak beriman bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang masalah mizan dalam Al-Qur'an fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Orang-orang kafir kami tidak akan tegakkan untuk mereka timbangan. ini Yani amalannya nggak ditimbang, kebaikan-kebaikannya nggak dinilai, langsung mereka masuk neraka. Sedangkan dikatakan oleh Rasulullah SAW orang-orang beriman, maka di sana nanti akan ditimbang. Yang lahu kifatani memiliki dua kifah untuk meletakkan sesuatu dan untuk melakukan sesuatu yang lain untuk timbangannya. Sesuatu diletakkan amalan-amalan saleh dan sesuatu kifah tangan timbangan yang lain diberikan amalan-amalan yang jelek. disebutkan kifah, kifatan. Dan ini menunjukkan benar-benar ada timbangan dan benar-benar amalan ditimbang. Dan ini menunjukkan bahwa bisa bagi Allah sesuatu yang ben, bukan benda dibendakan dan diciptakan sebagai benda oleh Allah SWT untuk ditimbang. Wal a'yan hiya allati al wazn dunal a'rad. Yang namanya a'yan itu yang bisa ditimbang, bukan a'rad. Ini istilah mereka. Istilahnya haula. Orang-orang ahli kalam filsafat menyatakan bendanya disebut ain, sifat pada benda itu dikatakan ar. Ini bendanya, manusia, maka itu benda. Ketika dia dikatakan baik, buruk, tinggi, rendah ini semua ard. Yang bisa ditimbang yang mana? Bendanya atau ardnya? Coba tingginya ditimbang. Tidak bisa. Atau warna putih dan hitam. Ini warnanya putih dan ini hitam. Tapi beratnya berapa? Itu sifat. Tidak bisa ditimbang. Yang bisa ditimbang itu bendanya. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah bisa menjadikan a'rad sebagai a'yan. Allah bisa menciptakan semua yang tadinya bukan benda menjadi benda, yang tadinya sifat menjadi benda, yang tadinya a'rad menjadi benda-benda a'yan. Wa warada fi suratil Baqarah wa Ali Imran. Disebutkan pula riwayat-riwayat tentang surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran dikeluarkan oleh Muslim <laughs> bahwa surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran annahuma yaumal qiyamati bahwa nanti keduanya surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran akan menjadi dua makhluk yang menaungi <laughs> mereka para pembacanya Ka'annahuma ghamamatan. Sepertinya keduanya itu awan yang melindungi mereka. <laughs> Au ghayayatan Auferkan min sawaf atau seperti burung yang melebarkan sayapnya di atas kamu, menaungi kamu. Qul Benda atau bukan benda? Benda. Tapi surat Al-Baqarah yang kamu bacakan ternyata nanti di sana akan menjadi sesuatu seperti awan yang menaungi kalian para pembacanya. Wa bi sahih anna amal al-ibad tas'ad ila sama Demikian pula dalam riwayat-riwayat yang sahih bahwasanya amalan para hamba ini akan naik ke langit. Yas'ad ila sama. Bahkan dalam Al-Qur'an disebutkan naiknya amal ke langit. Ilaihi irfa'u kalimus salih. Kepadanya akan diangkat kalimat-kalimat yang baik, kalimat yang thayyibah dan amalun saleh yarfa'u. Dalam hadis dikatakan annal a'mal al-ibad tas'ad ila sama bahwa amalan-amalan para hamba akan naik ke langit. Taib amalan hamba naik ke langit. Apanya yang naik ke langit? Amalan hamba. Saya habis berbuat baik kemarin. Mana itu amalannya? Kayak apa bentuknya? Dan bagaimana naiknya? Kita harus beriman dengan qala Allah wa qala Rasul maka kita yakin amalan-amalan tersebut naik ke atas. Kalau kamu katakan itu kan bukan benda yang bisa naik bisa turun, Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikannya naik dan turun. Selesai. Karena beriman bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Wa na'udzubillahi wa sayatil kalam alal al-ba'ts wan nusyur insyaallah. Akan datang nanti pembahasan tentang kebangkitan-kebangkitan dan dikumpulkannya mereka di padang mahsyar yaumul qiyamah akan datang pembahasan khusus. Maka di sini tidak disebut atau tidak diterangkan ba'is bila masyakkah Allah membangkitkan tanpa kesulitan karena akan ada bab khusus nanti tentang masalah kebangkitan wallahu taala a'lam nasallu taufiqul afiyah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh